Keluarga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Ana sing witi Yeah. wong sabar lan nerimo Inan jarto wa umure kadang pawong mitra nate ing sa somo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombong Pita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Uh, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Batrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangannya kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya... Orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dalam seri ke-693 ini dengan para pemain Harry Fadli sebagai Kameswara, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Norman sebagai Padrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Tata sebagai Barat Maut, Dedi sebagai Brahma Samudra, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. masih mengalir. Pinaka ratu yang memperingkan diri di pangkuan adik lelakinya itu, memandang bintang, mencoba mengira berapa jumlahnya. Keheningan itu serasa larut mengusik hati Kameswara. Manakala tangan kanannya mempusai rambut kakaknya yang pernah menjadi istrinya itu, kenangan masa silam seperti terputar kembali di dalam kenangannya. tiba-tiba dia. Apa yang sedang kau renungkan, kamu suara? Aku sungguh merasa prihatin memikirkan keadaan ini, Pinaka. Apa yang telah menimpa kita menyebabkan hidupmu menjadi tidak teratur. Tidak pernahkah kau merindukan sebuah kehidupan yang tenang dan damai? Kehidupan yang tenang dan damai? Ya. Kehidupan yang tenang dan damai itu yang bagaimana? Seperti orang lain kita tidak perlu memikirkan raja, memikirkan harus melindungi para mesuara, tidak merasa diburu-buru, berkeluarga. Berkeluarga? Iya. Kau masih membayangkan kita menjadi suami istri? Kau masih memendam keinginan itu? Salahkah aku jika aku membayangkan hal demikian? Salahkah jika aku berandai kata demikian? Salahkah jika aku merindukanmu? Cobalah kau bertanya. Apakah kau tidak pernah menyimpan kerinduan itu kepadaku? Kita telah tergelincir kami suara. Kita pernah menjadi suami istri. Kita tidak pernah tahu. Kita yang suami istri ini sebenarnya kakak beradik. Kau adikku. Disitulah kita tergelincir. Senikmat apapun kehidupan suami istri yang pernah kita jalani akan tetapi sebaiknya kita hindari. Apa yang terjadi pada anak kita? Mungkin karena dosa yang telah kita perbuat. Kalaupun tidak denganku, tentunya kau harus hidup bahagia bersama orang lain. Keadaanku mungkin merupakan sebuah perkecualian kami suara. Sehingga aku tidak perlu memikirkan hidup yang wajar itu. Aku sedang mencoba menerima keadaan itu betapapun pahitnya. Padahal lama sekali, sangat lama. Aku sudah membayangkan waktu yang akan kita tempuh sangat panjang. Karena usia bayi itu sendiri itu masih anak. Dan kita harus begini sampai anak itu dewasa dan mampu mandiri untuk dihadapkan pada titisan durga itu. Kecuali sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban bagaimana? Anakku itu dewasa dalam waktu yang cepat. Oh. Jadi kau pernah berangan-angan demikian, Pinaka? Iya, aku pernah berangan-angan demikian. Aku juga pernah mengangankan demikian. <laughs> Angan-angan memang indah. Dan kenyataan selalu menyakitkan. Baiklah. Mari kita bangun dan tidak berbicara angan-angan. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan kemudian. Aku akan menyusul Badrawati dan Nari Angon ke Nusa Kambang. Aku sependapat. Pergilah ke sana. Kau sendiri? Aku akan selalu membayangi Panji Hanya akulah yang mampu meredam sepak terjangnya. Ken Arok yang sembuh itu boleh dibuatnya kalang kabut. Akan tetapi aku. Uh, kau sudah mendengar Ken Arok pernah bertarung melawan Panji Ya, aku pernah mendengar hal itu. Di Singasari, pada saat aku lewat di sana, Kenaruk menceritakan, dari situlah aku bisa membayangkan betapa dahsyatnya Panji Saprang itu. Rasa-rasanya aku menjadi tidak telaten kami suara. Sebenarnya aku mempunyai sebuah gagasan. Aku tidak tahu apakah kau sependapat dengan gagasan itu. Apa gagasanmu? Dengan perhitungan yang cermat, kekuatan yang ada segera dibenturkan. Biarlah semuanya segera berakhir. Kalau aku harus berkorban untuk anakku, maka segera terjadi hal itu. Tidak semudah itu, Pinaka. Kenapa? Titik persoalannya justru terletak pada Durga para Bandari dan para Meswara. Bagaimana? Titisan warakannya, Durga para Bandari itu, Sakti Mandraguna. Sangat sulit untuk menggapainya, apalagi membunuhnya. Sebaliknya, anak kita masih baik. Apa yang bisa dilakukan oleh baik? Jika benturan itu kita kehendaki, tentu bukan sekedar dengan para pengawalnya, namun langsung dengan Durga. Kau bisa memikirkan hal itu? Artinya, kita harus bermain petak umpet dalam waktu yang lama, waktu yang tidak terbatas. Iya. Oh, sebuah permainan yang mungkin menjemukan dan akan membuatku merasa tidak telaten kami suara. Apa boleh buat Pinaka? Oh, oh. Kau mengantuk? Setelah beberapa lama aku hidup tidak karuan, liar bagi orang gila. Rasanya damai sekali berbaring di atas pangkuanmu Kameswara. Damai sekali tidur di pangkuan adik lelakiku, bukan suamiku. Kalau kau ingin tidur, tidurlah Pinaka. Aku akan menjagamu. Iya. Aku akan tidur sepenuhnya. Tidur sepenuhnya bagaimana? Selama ini aku tidak pernah tidur sepenuhnya. Hanya sebagian saja dari jiwaku yang bisa aku istirahatkan. Sekarang aku ingin tidur seluruhnya. Baik, tidurlah. Aku akan menjagamu. Percayalah, tidak akan ada nyamuk yang berani hinggap di tubuh. Uh, jangan. Justru biarkan saja kalau ada nyamuk yang menginginkan darahku. Selama ini aku bersahabat dengan mereka. Tidak ada manusia yang berani bersahabat dengan tulus kepadaku. Peluk aku, Oh, Baik. Eh, tapi ingat, kau adikku. Kau bukan lagi suamiku. Yang aku minta memelukku. Dan sekedar memberikan kedamaian kepadaku adalah adikku. Bukan lelaki yang pernah menjadi suamiku. Iya. adiknya. Adik lelaki yang karena ketidaktahuannya pernah menjadi suaminya dan bahkan memberikan keturunan kepadanya. Dama suara mendekap Pinaka dengan penuh kasih sayang. Hati lelaki itu sedemikian larut, bukan ke dalam lingkaran birahi, tetapi justru pada lingkaran duka kesedihan. Keadaan Pinaka benar-benar membangkitkan rasa iba Kama Suara adalah lelaki yang pantang menangis. Namun keadaan Pinaka benar-benar telah menyentuh permukaan hatinya. Air mata lelaki itu bergulir dan jatuh justru di pundak Pinaka. menangisi aku. Tidurlah. Jangan pikirkan apapun. Kau lelaki sakti mandraguna. Kau mampu menggetarkan puncak gunung dengan ajian raga bajra. Kau mampu membuat asap lautan dengan sentuhan ajianmu yang dahsyat. Kau mampu membingungkan siapapun dengan ajian kakang kawah adi ari-ari. Yang menyebabkan kau bisa membelah diri menjadi tiga. Kau bisa juga mengundang datangnya kabut yang sangat kental dan pekat untuk membuat kelabakan siapapun menjadi lawanmu. Tapi ternyata kau bisa menangis. Aku mengira kau tidak bisa menangis kami suara. Berkatalah jujur kepadaku. Apa yang sedang kau sedihkan? dengan aku? Seharusnya aku tidak mengalami keadaan ini. ada kata bisa, aku ingin bertukar tempat dengan biarlah aku yang menanggung semua deritamu. Kau benar-benar adikku yang baik. Ciumlah aku kami suara. Tidak. <laughs> Tidak apa-apa. Ciumlah aku. Akan tetapi Jangan lebih dari itu. Tidak, Pinaka. Sudahlah, tidur. Aku menginginkannya, kami suara. Apakah kau sudah lupa caranya? Bukankah kita dulu adalah suami istri? Tidurlah, Kang Bo. Biarlah aku yang akan menghitung jumlah bintang. <laughs> Kang Bo? Mengapa? Bukankah kau adalah kakakku? <laughs> Lucu sekali mendengar kau memanggilku dengan sebutan itu, Kameswara. Padahal itulah yang seharusnya. Dekap aku, kami suara sebaiknya giliranmu. Aku? Ya. Aku bagaimana? Bernama dan masukilah kapal itu. Jangan, Paman. Sebaiknya justru kita berdua saja. Kita berdua? Iya. Kita berdua balap berenang ke sana. Ah, baik. Ayo. Pantai pesisir Parang Tritis bagaikan dibangunkan Beberapa penduduk yang menghuni rumah-rumah beratap rumbia keluar halaman masing-masing dan memperhatikan kapal besar yang baru saja datang mendekat. Layar telah diturunkan, sosoknya yang megah bagai hantu yang baru keluar dari samudra. Tak seorang pun yang tahu ada dua orang yang berenang mendekati kapal itu, Padrawati dan Lare Angon. Kemudian mereka hinggap di lambung kapal. Lebih dulu siapa tadi, Paman? Lebih dulu aku. <laughs> Tidak bisa. Lebih dulu aku. Baiklah. Kau lebih dulu. Kau berhak mengambil hadiahnya karena kau menang Badrawati. Apa hadiahnya? Ya, semua budak belian yang berada di dalam kapal ini menjadi milikmu dan menjadi urusanmu. Ah, itu sama saja halnya dengan paman membuat pekerjaan untukku. Aku harus mengembalikan orang-orang yang akan diperjualbelikan itu ke tempat asalnya. Eh, uh, kita meloncat? Iya, kita meloncat. Satu, dua, tiga. Hup, Bagaikan terbang, Padrawati dan lari Angun yang semula masih terendam dalam air berpegangan pada lambung, melesat, dan kemudian hinggap di tepian kapal. Kedua orang itu segera bergerak dengan gesit, menyelinap bersembunyi. Kapal ini besar sekali, Paman. Dan baru kali ini berada di atas sebuah kapal sebesar ini. Bagaimana cara membuat kapal ini, Paman? Dibuat ramai-ramai. Satu dua tahun baru selesai. Yang membuat kapal ini tentu orang yang pintar sekali, Paman. Lihat, orang yang turun dari tangga itu. Siapa dia? Orang itu tentulah pemilik kapal ini. Yang lazim disebut dengan Nahoda. Wah, ia memakai jubah dan sangar sekali. Jauh lebih sangat dari kibar maut. Kita segera memeriksa apakah kapal ini benar-benar membawa budak-budak yang akan diperjualbelikan. Kalau ternyata benar, kita harus mengusahakan untuk membebaskan mereka. Mari, Paman. Dengan kesit, Padrawati menyelinap di antara peralatan kapal Beberapa orang awak kapal yang bersenjata berjalan hilir mudik dalam kesibukan mereka masing-masing. Sementara itu, tidak lama setelah kapal besar itu membuang sau, sebuah perahu kecil datang mendekatinya. Perahu itu membawa Ki Maut dengan dua orang pengawalnya. Nakoda kapal yang berjubah menerima kedatangan Barat Maut dengan ramahnya. Eh, Akhirnya kau datang juga Kakang Brahma Samudra. Ah, aku selalu menepati janjiku <laughs> Barat Maut. Iya. Ah, ah, selamat datang di Parang Taritis ini Kakang. Dan sebagai tanda penghormatanku kepadamu, mari kita minum bersama. Ah, aku memiliki sebuah tuak langka tuak yang telah berumur 25 tahun lebih kakak. Tuak yang akan membangkitkan kembali gairahmu yang terkantuk-kantuk Kakang Brahma Samudra. Ah. <laughs> aku terima. Ya, aku terima penghormatanmu <laughs> dengan senang hati Barat Maut. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Fatmawati menyelinap di antara peralatan kapal. Beberapa orang awak kapal yang bersenjata berjalan hilir mudik dalam kesibukan mereka masing-masing. Sementara itu, tidak lama setelah kapal besar itu membuang sau, sebuah perahu kecil datang mendekatinya. Perahu itu membawa Ki Barat Maut dengan dua orang pengawalnya. Nakoda kapal yang berjubah menerima kedatangan Barat Maut dengan ramah. akan merapat di pantai ini. Ah, bagaimana? Bagaimana kakang? Apakah tidak terhadang oleh badai? <laughs> Aku selalu menepati janjiku barat maut. Badai atau apapun tak akan sanggup menghadang perjalanan Raja Samudra. <laughs> Dan kali ini aku membawa barang-barang berharga yang kau butuhkan yang nilainya sungguh sangat berharga. <laughs> Bawaanku saat ini sungguh lain daripada yang lain. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. <laughs> Aku memang telah membayangkan Kakang Brahma Samudra. <laughs> Selamat datang di Parang Teritis. Dan sebagai tanda penghormatanku kepadamu, kakak. Hmm, mari, kita minum bersama. <laughs> Aku memiliki sebotol tuak langka, kakak. Tuak yang telah berumur 25 tahun lebih. Oh, oh, oh, tuak yang akan membangkitkan kembali gairahmu yang terkantuk-kantuk, Kakang Brahma Samudra. <laughs> Aku terima penghormatanmu dengan senang hati, Barat Maut. <laughs> ayo, ayo, ayo, aku terima kau di bilik pribadiku. Ha? <laughs> Sakti dan Lare Angon berpisah. Dengan gesit dan dilampari landasan ilmunya yang tinggi, Badrawati tidak mengalami kesulitan untuk menyelinap dan menempel ruangan nakoda. Segala pembicaraan yang terjadi di sana akan dapat didengarnya dengan jelas. Sementara Lare Angon memperhatikan sesuatu, memancing kedua orang itu. Oh, benda apa ini? Sebuah patahan pesila dan kuda. Iya, akan aku lemparkan benda ini ke arah sana. Oh, eh. eh, kau mendengar sesuatu? Iya, sesuatu jatuh. Apa yang jatuh? Ah, Nampaknya sesuatu dilemparkan. Mari kita periksa. Bagus. Mereka terpancing. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Ternyata di dalam perut kapal ini terdapat ruang-ruang yang cukup luas. Baunya agak apek. Ada juga bau anyir, meski lama lambat Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh Badawati. Telingaku mampu menangkap desah nafas orang dalam jumlah cukup banyak. Aneh sekali, karena di antara mereka tidak ada yang berbicara. Atau lebih tepat, Mungkin sedang tidur. Oh, ada sebuah pintu yang kokoh sekali. Pintu itu dirantai. Justru karena itu sangat mencurigakan. Oh, ada suara langkah kaki yang datang mendekat. Nampaknya kedua penjaga yang tadi. Ah, apakah kau yakin ada orang yang masuk ke dalam sini. Iya, siapa tahu. Kita harus curiga. <laughs> Kecurigaanmu berlebihan. Tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kapal. Besi yang kita temukan tadi mencurigakan. Bagaimana kalau kita mencoba mencicipi salah seorang di antara mereka? Buang pikiranmu itu. Kecuali kalau kau memang menginginkan mampus di tangan Kibra Samudra. Oh, salah seorang di antara mereka mengajak untuk mencicipi sesuatu. Sesuatu itu disebutnya dengan ucapan salah seorang di antara mereka. Oh, mencicipi apa? Mencicipi perempuan gratis? Hah, gila. Di antara orang-orang yang akan dijual itu tentu terdapat gadis. Iya, gadis-gadis. Oh, benar-benar gila. Brahma Samudra. Ya, kedua orang itu menyebut nama Brahma Samudra. Barangkali itu nama milik orang yang berjubah itu. Dengan kemampuannya yang tinggi, bukan merupakan kesulitan bagi Lare Angon untuk memutuskan rantai yang mengikat pintu dengan kuat sekaligus tanpa menimbulkan suara. Lare Angon telah memasuki ruangan itu Hare Angon berdesir. Dilihatnya sebuah pemandangan yang agak aneh. Wah, banyak sekali orang-orang yang berkelimpangan di ruangan ini. Seperti tumpukan ikan tenggiri yang dipindang. Ruangan yang cukup luas ini menjadi padat oleh tumpang tindih mereka. Menilik keadaannya, mereka semua seperti tidak apa-apa. Seperti tidur yang lumrah saja. Atau... Uh, wajarkah keadaan mereka? Semuanya laki-laki. Jumlah mereka ada sekitar 100 orang. Serta nampaknya... Iya, laki-laki semuanya. Tidak ada yang wanita. Rata-rata masih muda dan berbadan tegap. Oh. Sesuai sekali kalau mereka akan dijadikan budak. Badan tegap yang seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi, ah, mengapa mereka bisa banget? Benar-benar dalam keadaan tidurkah mereka? Ah, baiklah, aku akan mencoba membangunkan salah seorang di antaranya. Di sana, bangunlah. Uh kisana, eh, Kisana bangunlah. Eh, aku membutuhkan keteranganmu. Hmm, kisana, Kisana, bangunlah. Oh, sungguh sulit sekali dibangunkan. Keadaan kantuk yang luar biasa telah mencengkramnya dengan sangat kuat. Ah, aku akan mencobanya lagi. kisana, bangunlah. Kisanak, Kisanak, bangun. Ayo bangun. Berapa orang kau bawakan untukku kali ini, Kakang Brahma Samudra? <laughs> Berapa? Cukup banyak. Aku membawakanmu delapan puluh lima lelaki pilihan. Ya, masih muda-muda dan berbadan hmm, tegap. <laughs> Serta berotot dan berbadan kekar. Kemudian juga gadis-gadis pilihan. Bukan saja mereka cantik jelita, akan tetapi juga masih perawan. <laughs> ah nilai jual mereka tentu akan sangat tinggi. <laughs> Menyenangkan sekali kakak. Lalu berapa jumlah gadis-gadis itu kakak Samudra? Ah, semula berjumlah dua puluh tujuh, ya, Akan tetapi berkurang dua. Yang akan aku serahkan kepadamu dua puluh lima. Yang dua kemana kakang? <laughs> yang dua itu justru yang paling cantik. Oh. Keduanya aku pakai sendiri. Kakang, <laughs> semakin tua Kau semakin ganas saja, Kakang Brahma Samudra. <laughs> Kau dapat dari mana mereka itu, Kakang? Ah, dari mana aku dapatkan mereka? Itu bukan urusanmu, Adi Baratmawut. ah, Bagaimana? Apakah kau akan memeriksa mereka sekarang? Oh, jangan. <laughs> jangan, Kakang. Tidak perlu. Aku masih ingin menikmati minuman yang menggairahkan ini. Jika kepala ini sudah mau meledak, aku akan mencicipi salah seorang di antara mereka. <laughs> aku ingin membuktikan apakah kata-kata Kakang benar-benar dapat dipercaya. Bagaimana dengan pembayarannya? Oh, Kakang jangan khawatir. Seperti emas telah aku siapkan, Kakang. Aku tidak pernah ke dunia ini terdapat orang yang jahat seperti mereka ini. Mereka menjual manusia. Manusia dijual. Tidak pernah aku membayangkan sebelumnya. Dan di antara mereka yang bernas malam itu, terdapat 27 orang gadis. Gadis seperjual berikan. Mengerikan sekali. Baiklah. Aku sudah merasa cukup mendengarkan pembicaraan mereka. Sekarang, aku akan menemui Paman Lari Amon. Dugaanmu benar, Badrawati. Di dalam bilik di sebelah sana, aku temukan sekitar seratus orang laki-laki bergelimpangan berada dalam keadaan tidur paksa. Ya, pengaruh ramuan obat. Entah ramuan obat apa aku tak tahu. Menyebabkan mereka harus tidur panjang. Jumlah para laki itu tidak sampai seratus, akan tapi delapan puluh lima. Delapan puluh lima? Iya. Bajingan tengik itu menyebut jumlahnya itu. Siapa yang kau maksud dengan bajingan tengik, Badrawati? Kedua pimpinan kapal itu, Paman. Mereka sedang mabuk-mabukan di atas sana. Apa yang mereka bicarakan menyebabkan aku berkesimpulan bahwa mereka adalah sejenis bajingan tengik. Kau melakukan sesuatu kepada mereka? Oh, belum. Hmm. Aku belum bertindak sesuatu. Aku masih menitipkan nyawa mereka di dalam tubuh mereka masing-masing. Kelak jika tiba waktunya, akan aku cabut nyawa mereka. Hanya dengan cara itu, kita bisa menyelamatkan orang-orang lainnya dari tindak perbuatan mereka. Orang semacam mereka tidak mungkin bertobat. Di samping 85 lelaki, kita juga harus bersiap-siap untuk menyelamatkan para gadis. Sungguh malang nasib para gadis itu jika sampai tidak ditolong mereka 27 orang. Rupanya kapal ini kapal bajak laut, Paman. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Lihat, Paman. Oh. Bukankah itu gambar tengkorak? Hmm. Yang aku dengar, jika kapal laut menggunakan gambar seperti itu, pertanda kapal itu milik bajak laut. Iya, kau benar. Kapal ini memang kapal bajak laut. Dengan demikian, aku menjadi semakin mantap untuk menumpas mereka. Namun kita harus menyelamatkan orang-orang yang akan dijadikan budak itu terlebih dahulu, Badrawati. bergeser serasa tidak memberikan kesempatan kepada Badrawati untuk bernapas lebih lega. Dua orang awak kapal nampak berjalan tergesa-gesa, menyebabkan Badrawati dan Lare Angon harus segera menyembunyikan diri di balik sebuah tumpukan peti kayu. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.